Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar siar radio Indasiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dalam acara pembahasan kitab Hidayatul Hayara fi Batil Yahudi wan Nasara untuk pagi hari ini kita akan membahas judulnya Otoritas Sang Pakar menganalisis validitas testimoni Abdullah bin Salam sebagai hujah kenabian pertemuan ke-91 dan sebagai pemateri Ustazuna Muhammad bin Umar Aswad Hafizullah Ta'ala beliau sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini di studio Indosiar dan kita akan sapa beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kif halikum Ustaz? Bekhair? Alhamdulillah bikhairin wa afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saat terkait judul yang akan dibahas pada pagi hari ini apakah ada deskripsi lebih lanjutnya Ustaz? Masih berkait dengan yang kemarin yaitu tentang eh, bukti-bukti uh, kenabian dengan munculnya tokoh-tokoh dari kalangan mereka sendiri. Yaitu tokoh-tokoh dari Yahudi, dari ahli kitab, seperti Abdullah bin Salam ataupun Ka'bul Akhbar dan lain-lainnya yang mereka membawakan berita dari kitab-kitab ahli kitab, dari kitab-kitab mereka sendiri tentang kebenaran kenabian, tentang bukti-bukti kenabian. Bahkan mereka pernah ditanya oleh Abdullah bin Salam, apa sifat-sifat nabi yang kalian dapati dari kitab kalian. Mereka menyebutkan beberapa perkara. Kata beliau misalnya bagaimana kalau aku menjelaskan atau menambahinya. Ditambahkan oleh beliau mereka berkata memang engkau adalah orang alim kami. Engkau anaknya orang alim kami. Engkau orang baik kami, anaknya orang baik kami. Memang engkau hebat dan seterusnya. Dibenarkan. Setelah itu kata Abdullah bin Salam, sekarang aku panggil seorang yang sudah kalian sifati. Dan ternyata Abdullah bin Salam sudah memanggil Rasulullah Sallam di rumahnya. Maka keluarlah Rasulullah Sallam. Inilah yang kalian janjikan. Sifatnya satu, dia yatim. Kedua, dia begini. Semuanya diurutkan cocok semua dengan Nabi SAW. Bagaimana pendapat kalian? ternyata mereka berubah secara mendadak. Berubah kata-kata mereka secara mendadak. Engkau orang jelek kami, turunan orang jelek kami. Engkau orang bodoh kami dari turunan orang bodoh kami. Barakallahu fikum yang jadi bukti, yang menjadi hujah, pembuktian adalah ucapan pertamanya. Ucapan pertamanya, engkau a'lamuna ibni a'lamina itu barakallahu fikum yang menjadi hujah. Mengapa? Kalau sudah menjadi saksi, udah nggak bisa dicabut ucapan tadi. Barakallahu fikum. Kita lihat di wajhul tsani ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah sekitar itu. Berkata beliau rahimahullahu taala al wajh tsani. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, "Anna Abdullah ibn Salam qad qabala al-yahuda wa awqafahum baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Abdullah ibn Salam sudah menemui Yahudi dan sudah mempertemukan mereka dengan Rasulullah SAW. Bahkan dengan cara beliau yang sangat cerdas disuruh mengakui dulu, baru kemudian disuruh keluar Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW disembunyikan dulu, kemudian dibiarkan mereka berbicara tentang ciri-ciri kenabian. Baru kemudian setelah mereka sepakat, maka keluarlah Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum sungguh sangat cerdas dan menjadi bukti yang valid bahwasanya mereka sesungguhnya mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kata Abdul Qayyim, Awqafahum baina yadai Rasulullah SAW. Sudah menghentikan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Ala anna dhikrahu wa na'tahu wa sifatahu fi kutubihim. Wa annahum ya'lamuna annahu Rasulullah. Dihentikan oleh Ibnul Qayyim dan disuruh mereka untuk mempersaksikan sebutan tentang Nabi, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, semua yang ada di kitab-kitab mereka. Wa ya'lamuna annahu Rasulullah dan mereka semua mempersaksikan. Mereka tahu bahwa itu semua benar ciri-ciri Rasulullah SAW. bi a'lamuhum wa a'lamihim wa khairuhum wa khairihim. Dan mereka mempersaksikan ini mempersaksikan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu bahwa dia adalah yang paling alim di tengah mereka, ibnu a'lamihim, anak dari orang yang paling alim, wa khairuhum orang terbaik mereka, ibnu khairihim, anaknya orang terbaik mereka. Taib sudah bersaksikan. Setelah itu, kata Abdullah bin Salam, dan semua ciri-ciri tadi ada pada Nabi Muhammad SAW. Disuruh keluar dan kemudian silahkan engkau tanya apapun kepada beliau. Silahkan kamu buktikan semua sifat-sifat yang ada dalam kitab kalian kepada Nabi ini. Tiba-tiba berubah. Mengatakan engkau orang jelek kami, anaknya orang jelek kami. Engkau orang bodoh kami, anaknya orang bodoh kami, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, Hal yadurra dhalik? Apakah itu mengganggu? Apakah itu merusak? Pernyataan pertama? Tidak. Sama sekali. Mengapa? Karena ucapan di awal tidak ada tekanan dari siapapun. Nggak ada paksaan dari siapapun. Murni persaksian mereka. Mengapa tiba-tiba berubah? Taib. Maka disebutkan dari Ibn Qayyim. Falam yadurra. Tidak membuat madarat. Qauluhum ba'da dalik tidak membuat madarat, tidak membuat kejelekan, ucapan mereka setelah itu. Setelah tahu bahwa Abdullah bin Salam beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berubah berkata, Innahu syarruhum, wabnu syarrihim, wajahiluhum, wabnu jahilihim, Orang ini orang terjelek kami, anaknya orang terjelek kami, orang bodoh kami, anaknya orang bodoh kami, dan seterusnya. La yadur, tidak membuat madarat. Kama idza syahida ala rajulin syahidun indal hakim. Analoginya, permisalannya, kata Ibnu Qayyim, kalau ada seseorang yang bersaksi di meja hijau di pengadilan di depan hakim. Kemudian ditanya oleh hakim, bagaimana menurut kalian saksi ini? Ya, dia jujur, terpercaya. Kalian percaya padanya? Percaya. Apakah dia orang cerdas? Dia orang cerdas, kami kenal dia. Setuju? Setuju semua mengakui saksi tadi, saksi yang jujur, baik, alim. Baik. Fasalahu anhu fa'adalahu. Ditanya tentangnya, mereka mengatakan orang ini adil. Baik. Anahu makbulus syahadah. Bahwa saksi ini diterima persahadatnya atau persaksiannya. Radiya la yashhad illa bilhaq. Mereka ridho dan menyatakan dengan persaksian orang ini tidak mempersaksikan kecuali dengan kebenaran. Wa syahadatuhu alayya. Maka orang yang tertuduh tadi berkata, saksi ini saya akui sebagai saksi yang adil dan silahkan mempersaksikan terhadap saya. Taib, di pengadilan itu, saksi tadi yang sudah diakui mulai bersaksi. Falamma adda syahadah, ketika sudah mempersaksikan, orang tadi berubah pikiran. Tidak bisa, ini kadibun, syahidu zur, ini adalah pendusta, persaksiannya palsu. Kira-kira yang diambil oleh hakim yang mana? Persaksian yang awal atau yang kedua? Apakah persaksian yang pertama sebelum dia bersaksi dengan segala macam persaksian atau yang setelahnya? jelas yang pertama yang akan diterima. Mengapa? Kalau yang kedua, itu emosi. Kalau yang kedua, dasarnya hanya dasar ketidaksukaan. Kenapa dia mempersaksikan? Mungkin gambaran yang lebih mudah untuk dipaham. Kamu percaya dengan satu orang, Masya Allah, yang kenal kamu dari awal sampai akhirnya, dan kamu dekat dengan dia, betul-betul kerabat, saudara, kenal. Bagaimana kalau temanmu itu, saudaramu itu jadi saksi? Oh, saya, saya tahu. Dia saksi yang jujur, dia orang yang begini. Disampaikan semuanya secara jujur kalau orang ini adil, tidak pernah berdusta, orang yang kenal saya, dan seterusnya. Setelah itu, ketika di pengadilan, orang ini mempersaksikan yang merugikan dia. Saya mempersaksikan bahwasanya ini demikian-demikian. Maka orang tadi jengkel. Hah, ternyata saya malah dituduh begini, begini, begini. Tidak bisa, dia berdusta dan seterusnya. Hakim nggak akan peduli dengan kalimat yang setelahnya. Hakim hanya berkata, di awal kamu sudah mempersaksikan sendiri dengan ikhlas tidak ada paksaan kalau orang ini saksi yang adil. Selesai. Taib, pasti akan diambil yang awal, bukan yang kedua. Itu Abdullah bin Salam. Yang kedua Ka'bul Akhbar. Wa amma Ka'bul Akhbar faqad mala'at dunya min al akhbar bima fi an-nubuwati nubuwatil mutaqaddimah al bisyarah bihi wa sarraha biha baina adhuril muslimin wal yahudi wan nasara. Adapun Ka'bul Akhbar sudah memenuhi dunia dengan berita-beritanya. Ka'bul Akhbar juga seorang tokoh mereka ahlul kitab yang alim mengerti tentang apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Maka Kabul Akbar memberitakan sekian banyak berita yang beliau baca dari kitab-kitab ahlul kitab. Taib. Sekarang, pilihan kalian wahai ahlul kitab cuma dua. Terima ucapan Ka'bul akbar ini. Atau engkau datangkan dari kitab kalian yang bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Ka'bul Akbar. Iya kan? Cuma dua itu. Ima kamu percaya, ya benar apa yang dikatakan oleh Ka'bul Akbar semuanya benar. Berarti kalian harus masuk Islam, harus mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Atau sebaliknya, tidak bisa, itu salah. Taib kalau itu salah, yang benar seperti apa? Buktikan dari kitab kalian bawakan dari kitab kalian perkara-perkara yang bertentangan dengan ucapan Ka'bul Akbar. Di sini barakallahu fikum anehnya mereka. Menerima persaksian Ka'bul Ahbar juga tidak mau. Tetapi membawakan ucapan-ucapan dalam kitab mereka yang bertentangan dengan ucapan Ka'bul Ahbar juga tidak. Karena memang tidak bisa. Tidak bisa membawakan, tidak bisa menemukan, karena memang tidak ada yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh Kabul Ahmar. Barakallahu fikum itu otentik sekali. Bukti yang sangat valid sekali, walhamdulillah. Beliau Ka'bul Ahbar telah memenuhi dunia dengan berita-berita kenabian-kenabian yang terdahulu dan kabar-kabar gembira yang terdahulu tentang akan datangnya seorang nabi. Dia bawakan semua berita-berita, Bisharah. wasarraha biha, Beliau tegaskan berita tadi dengan jelas di tengah-tengah manusia. Yang di sana ada muslimin, ada Yahudi, ada Nasara. Abu Lahab menyampaikan berita-berita tadi di hadapan muslimin, di hadapan Yahudi, di hadapan Nasara. Wa adzana biha ala ru'usil mala. Dan beliau umumkan di seluruh manusia Aku membaca di kitab mereka. Aku membaca di kitab mereka. Begini, begini, begini. Berita tentang akan datangnya seorang nabi. Berita tentang nabi yang akan datang. Berita tentang ciri-cirinya. Berita tentang namanya. Berita tentang semua. Wasadaqahul muslimun. Wa muslimu ahlil kitab. Dibenarkan oleh kaum muslimin. Itu sudah jelas dan dibenarkan pula oleh orang-orang Islam dari alul kitab. Berarti yang membenarkan siapa? Bukan hanya muslimin. Muslimin wajarlah membenarkan. Orang-orang dari ahlul kitab yang masuk Islam juga membenarkan. Itu dijuluki apa? Muslimu ahlul kitab. Wasadaqahu muslimu ahlul kitab alaiha. Dibenarkan oleh muslimin dari Nasrani dan Yahudi. Dibenarkan oleh orang-orang muslim dari ahli kitab. Wa aqarruhu ala ma akhbar bih. Mereka semua menetapkannya, mereka semua menyetujuinya atas semua berita yang dikhabarkan oleh Ka'bul Ahbar. Wa annahu kana awsa'uhum ilman. Karena mereka akui Ka'bul Akhbar, Ka'bul Ahbar adalah awsa'uhum ilman yang paling luas ilmunya. Bima fi kutubil anbiya, dialah yang paling alim, paling berilmu tentang apa yang ada di kitab-kitab para nabi. Apa yang ada di kitab-kitab bahlul kitab. Waqad kana sahabah yumtahanuna ma yanquluhu wa yazinunahu bima ya'rifuna sihhatahu fayalamuna sidqahu. Dan para sahabat menguji beliau Artinya tidak terima begitu saja, tapi ngetes beliau terhadap nukilan-nukilannya apa betul dia menukil seperti ini, dia menukil seperti itu. Bagaimana ngetesnya? Ditanyakan kepada Yahudi. Ya ma'syarul Yahud, apa betul dalam kitab kalian ada begini-begini? Kata Ka'bul Akhbar, begini-begini. Iya, betul. Apakah betul dalam kitab kalian ada berita begini-begini? Betul dibetulkan dibenarkan oleh mereka. Wayazinuna bima ya'rifuna sehatahu. Mereka membandingkan pula berita dari Kaabul Ahbar dengan berita-berita lain dari tokoh-tokoh Yahudi yang lain. Dibanding-bandingkan. Ternyata semuanya benar. Semuanya cocok. Ya'lamuna sidqahu. Akhirnya orang-orang Islam pun percaya kalau Ka'bul Ahbar benar-benar alim, benar-benar tahu tentang apa yang ada pada ahlul kitab. Wasyahidu lahu bi'annahu asdaqal ladhina yahkuna lahum an ahlul kitab. Dan mereka mempersaksikan, membuktikan bahwa orang ini, Ka'bul Ahbar, adalah asdaq alladzina yahkun. Yang paling benar yang paling jujur dalam menghikayatkan apa-apa dari ahlul kitab. Yahkun dari kata hikayah. Yahkun alahum an ahlil kitab. Beliau adalah yang paling jujur atau mungkin lebih tepatnya min asdaqihim. Di antara yang paling benar, di antara yang paling jujur dari kalangan mereka dalam menghikayatkan apa-apa yang didapati dari ahlul kitab adalah Ka'abul Ahbar. Kalau tidak yang paling, di antara yang paling. Kalau tidak yang paling alim, paling tidak salah satu dari yang alim mereka. Wadahnul yaum nanubu an Abdullah bin Salam. Dan kami sekarang mewakili Abdullah bin Salam. qad awjadnakum hadhil bisharat fi kutubikum. Bagaimana maknanya kami mewakili Abdullah bin Salam? Sebagaimana Abdul Salam waktu itu menghabarkan pada kalian, bukankah di kitab kalian ada begini? Bukankah di kitab kalian ada begitu? Bukankah dalam kitab kalian ada berita gembira seperti ini? Iya kan? Itu posisi uh, Abdullah bin Salam. Sekarang hari ini kata Abdul Qayyim, kami juga mewakili Abdullah bin Salam. Kami dapat di kitab kalian ini, kami dapat di kitab kalian itu, kami dapat di kitab kalian demikian demikian demikian. Mau apa? Dulu barakallahu fikum mungkin sulit untuk bisa mengetahui apa yang ada di kitab kalian. Tapi hari ini sangat mudah sekali. Kitab-kitab kalian Injil Barnaba, Injil Matta, Injil uh, yang lain semuanya ada jelas dan mudah dicari. Bahkan kalau melalui internet tinggal klik keluar semua. Maka kita bisa membuktikan dengan mudah ucapan-ucapan yang ada di kitab kalian. Yang memberitakan berita gembira akan datangnya seorang nabi. Dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifatnya, kadang dengan namanya. Walaupun sudah banyak yang kalian hapus, walaupun sudah banyak yang kalian buang, masih tersisa sekian banyak. Maka kami mewakili Abdullah bin Salam kami sampaikan berita-berita gembira yang ada di kitab-kitab kalian fahiya syahidatun lana alaikum. Itu semua yang kita dapati dari kitab-kitab kalian tentang berita gembira akan datangnya seorang nabi itu adalah syahidatun lana alaikum. Itu sebagai bukti untuk kami terhadap kalian. Sebagai bukti untuk kami terhadap kalian. Wal kutub bi aidikum dan juga kitab-kitabnya ada di tangan kalian. Fa'tu biha. Silahkan kalau ada yang salah, kalau ada yang bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Abdullah bin Salam dan Ka'bul Akhbar, silahkan. Fa'tuha in kuntum sadiqin. Datangkan kalau kalian memang jujur. Wa indana mimman waffaqahu Allah lil Islam minkum man yuwafiqukum. Dan di tengah-tengah kami ada orang-orang yang Allah beri taufik dari kalangan kalian yang sudah masuk Islam lebih dulu. Ada di tengah kami. Sebagai saksi-saksi hidup. Ada di tengah kami dari kalian. Ini dari kalangan kalian. Yang sudah Allah beri taufik. Sudah Allah berikan hidayah masuk Islam. Yuafiqukum wa yuqabilukum wa yuhaqiqukum alaiha. Orang-orang ini yang sudah masuk Islam dari kalangan kalian mencocoki kalian, bisa menghadapi kalian, bisa membuktikan pada kalian semua yang ada di dalam kitab-kitab kalian dari bukti-bukti kenabian. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ada orang-orang dari kalian yang sudah masuk Islam lebih dulu dan mereka siap untuk menunjukkan bukti-bukti tadi dari kitab kalian. Sehingga kalau kalian bicara kenapa belum bisa apa, kenapa belum bisa apa, tapi Ablo bisa apa? Sudah meninggal radhiyallahu taala anhu. Sekarang yang posisinya seperti Ablo bin Sabah sangat banyak. Apa maknanya posisinya seperti Ablo bin Sabah? Dari kalangan ahlul kitab sudah baca kitab Yahudi dan Nasrani kemudian masuk Islam karena bukti-bukti yang ada di dalamnya. Itu banyak hari ini. Banyak abloh bin Sabah, abloh bin, Sab, uh, ah, Abloh bin Salam, abloh bin Salam yang baru. Banyak abloh bin Salam yang baru sekarang. Mau apa lagi? Ikhwan bin Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka mereka siap untuk membuktikan pada kalian. Kalau kalian katakan mereka dusta, atau kalian katakan bahwa ucapan mereka nggak benar, fashhadu ala anfusikum bima syahidallah wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa rasuluhu wa ibaduhul mu'minuna bihi alaikum minal kufri wat takdzib wal jahd lil haqqi wa mu'adatillahi wa rasulih Kalau tidak, kalau kalian nggak bisa membawakan bukti-bukti tadi dari kitab kalian, maka persaksikanlah atas kalian sendiri bahwa kalian persis seperti yang Allah katakan. Kalian persis seperti yang dikatakan oleh para malaikatnya, para nabinya, para rasulnya, dan orang-orang beriman. Kalau kalian memang pendusta dan mendustakan kebenaran. Kalian kafir mengingkari hak. Wal jahdalil hak. Kalian mengingkari kebenaran. Wa mu'adatillah wa rasulih. Kalian memusuhi Allah dan Rasulnya ini yang kita ringkaskan tadi, bahwasanya kalian cuma punya dua pilihan. Imam membenarkan saksi-saksi kalian, membenarkan Abdullah bin Sabah dan Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhumah, dan membenarkan uh, Abdullah bin Salam yang posisinya seperti Abdullah bin Salam pada hari ini yaitu saksi-saksi dari kalangan kalian sendiri yang sudah masuk Islam lebih dulu? Imam membenarkan mereka semua. Atau kalau tidak, hat min kutubikum fatluha alaina. Kalau tidak, kalau tidak percaya, datangkan kitab-kitab kalian dan bacakan. Mana yang bertentangan dengan ucapan Kaabul Ahbar? Mana yang bertentangan dengan ucapan Abdullah bin Salam? Dan mana yang bertentangan dengan ucapan-ucapan orang-orang sekarang yang sudah masuk Islam dari kalangan kalian yang sudah membuktikan sekian berita-berita dari kitab kalian? Datangkan. Kalau nggak bisa, mengingkari tapi nggak bisa membawakan ayat-ayat atau bukti-bukti dari kitab kalian, maka berarti kalian persis seperti yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah, yaitu kalian musuh Allah, musuh Rasulnya, sengaja-sengaja menentang kebenaran, sengaja-sengaja menolak al-haq, sengaja-sengaja kalian tidak mau terima kebenaran. Ini naudzubillah min dalik, sifat yang sangat jelek. Ini wajhud tsani. Wajhud tsalits insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khair Ustazuna atas faidnya pada pagi hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya Bidnillahi ta'ala wa taufiqihi Wa sallillahumma wa sallim Wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama tasliman kathira Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.